Sehingga terkadang seseorang yang telah diberikan kenikmatan secara lahir, secara lahir dari sisi materi namun tidak bisa merasakan ketenangan dan baru merasakan ketenangan ketika duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala dan ini wakil sesuatu yang kita rasakan dan dirasakan oleh kaum muslimin dan ma'asyur muslimin rahimakumullah untuk memanfaatkan waktu yang ada insyaallah taala kita akan membahas dan menyebutkan satu permasalahan yang sering kita jumpai di dalam Al-Qur'an pada banyak tempat terkait dengan sifat-sifat orang-orang kafir. Dan tentunya ayol ikhwah habidukumullah termasuk sunnatus salaf bahkan telah diriwayatkan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh sebagian para ulama sebagai bentuk upaya untuk mengikat ilmu yang kita dengarkan, yang kita lihat dengan cara mencatatnya. Dalam hadis yang diratkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dan yang lainnya dari Anas bin Malik, Abdullah bin Amr bin Al-As, demikian pun Abdullah bin Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Qaidu ilma bil kitabah." ikatlah ilmu dengan menulisnya. Dan subhanallah kalau kita melihat bagaimana perjalanan salaf para pendahulu kita yang saleh dari kalangan para ulama luar biasa semangatnya mereka di dalam menjaga ilmu di samping mereka menghafalnya sampai-sampai dinukilkan dari Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala annahu kataba alfa alfi hadithin biyadih beliau mencatat satu juta hadis dengan tangannya ya, seribu kali seribu berapa satu juta dengan tangannya ya, dan hadis yang beliau catat dan ini di zaman dahulu itu bukan hanya maternya saja tapi juga sekaligus sanatnya ya, rantai perawinya satu juta hadis ya. beserta sanatnya luar biasa sampai-sampai Ali bin Abi uh, Ali ibn al-Madini rahimahullah salah seorang di antara guru Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala beliau mengatakan ma ahadun kataba ma katab ya. tidak ada seorang pun yang mampu menulis seperti apa yang telah beliau tulis karena saking banyaknya satu juta hadis Nah, ini menunjukkan bahwa sunnatus salaf ya, kebiasaan para ulama salaf adalah mencatat ilmu. Meskipun alhamdulillah untuk di zaman kita ini banyak fasilitas, kemudahan. Ada musajilat ya, alat-alat perekam. Namun terkadang pengaruhnya beda. Ya. Biasanya kalau dicatat itu apalagi difahami itu biasanya nempel ya, melekat berbeda dengan rekaman wallahu alam Asyur muslimin rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dan menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan keburukan demikian pula sifat-sifat kaum mukminin secara terperinci demikian pula sifat-sifat orang-orang kafir secara terperinci. Dan ini tentunya menjadi perhatian bagi kita kaum muslimin untuk berusaha mencontoh jalannya kaum mukminin dan menjauhi jalannya orang-orang kafir. Wa kadzalika nufassilul ayati litastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami kata Allah merinci ayat-ayat agar jelas jalannya orang-orang yang mujrim, orang-orang kafir. Dan disebutkan dalam beberapa ayat dalam beberapa surah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri-ciri kaum mukminin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum 'aniz zakati atau liz zakati fa'ilun ila akhiri ayah. Disebutkan satu persatu tentang sifat-sifat kaum mukminin. Bahwa oh, mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam solatnya. Orang-orang yang jauh dari perkara yang lahu. Yang tidak bermanfaat. Kemudian mereka adalah orang-orang yang senantiasa menunaikan zakat. Alif Lam Mim. Dalikal kitabu la, la, raiba fi. Hudan lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaib. Wa yuqimuna as-salata wa, wa mimma razaqnahum yunfiqun ya, disebutkan tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang uh, apa namanya beriman dengan al-ghaib. Demikian pula mendirikan salat dan berinfak dengan hartanya dan seterusnya. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara terperinci tentang ciri-ciri orang-orang kafir amalan-amalan mereka, perbuatan-perbuatan mereka agar kita menghindarinya, menjauhinya, bukan untuk mencontohnya. Ya. Oleh karena itu, di antara para sahabat ada yang suka bertanya tentang keburukan, ya. karena khawatir terjatuh ke dalam kemaksiatan ke dalam perkara mungkar seperti yang dilakukan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma kata beliau radhiyallahu taala anhu kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'anil khair wa sa'altuhu 'anil syarr makhafata ayudrikani dahulu para sahabat kaum muslimin mereka bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang kebaikan Adapun saya, kata beliau, bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan karena aku khawatir tertimpa dan terjatuh kepada keburukan. Araftu syarra lali syarri lakin li Wa man la ya'rifu syarra min al khairi yaqa'u Bahwa aku mengetahui keburukan bukan untuk mencontohnya, melakukannya, tapi untuk membentengi dari keburukan itu. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari sebuah kebaikan, maka dia akan terjatuh ke dalamnya. Oleh karena itu, Asyar muslimin rahimakumullah di sini secara khusus dalam majelis ini insyaallah taala kita akan menyebutkan beberapa sifat dan karakter orang-orang Yahudi. Ya. Agar kita benci dan menjauhi sifat-sifat mereka dan tidak bersifat dengannya. Yang menjadi ciri khas orang-orang Yahudi. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam banyak tempat. Lalu apabila kaum muslimin tidak mengindahkan tidak memperhatikan sifat-sifat mereka, maka dikhawatirkan termasuk orang-orang yang menelantarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengambil ibrah, tidak mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu, ya, di antara yang disebutkan oleh para ulama dan tentunya ini berdasarkan Al-Qur'an, demikian pula sunnah bahwa di antara sifat al-Yahud yang pertama permusuhan yang besar ya, terhadap kaum mukminin terhadap kaum mukminin luar biasa permusuhan mereka sehingga mereka rela untuk mengorbankan seluruh kemampuan mereka untuk menghancurkan kaum muslimin dari luar demikian pula dari dalam ya, dari sisi akhlaknya ya, dari sisi pergaulannya dari sisi ibadahnya dari sisi agama dan akidahnya dari semua sisi Allah berfirman ya, dalam suratul Maidah la tajidanna nas ashaddan adawatan lilladzina amanu walladzina asyraku sungguh-sungguh engkau wahai Muhammad wahai nabi mendapati di antara manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah al-yahud ya. Lilladina amanul yahuda walladzina asyraku. Ya. Bahwa yang paling keras permusuhannya terhadap kaum mukminin, kaum muslimin adalah orang-orang Yahud dan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Dan mereka ini adalah makhluk ataupun umat yang suka membangkang, suka menentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala baik itu ya, di zaman nabi mereka Musa, Isa dan setelahnya terlebih di zaman kita ya. sangat membangkang sehingga ya, mereka ya, Allah rubah ya. di antara mereka yang sangat membangkang menjadi kera-kera dan babi-babi Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum ya. fisabdi faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Ya. Faja'alnaha hanakala lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Ya. Sungguh kalian mengetahui wahai Bani Israel bahwa di antara kalian ada yang tidak melampaui batas pada hari Sabtu di antara syariat pada saat itu bahwa orang-orang Bani Israel dilarang untuk memasang kail, memancing pada hari Sabtu. Ya. Nah, dan subhanallah sebagai ibtila bagi mereka, ujian bagi mereka pada hari itu justru ikan adalah saat-saat yang paling banyaknya. Sehingga di antara mereka tidak sabar. Sehingga mereka membuat makar, ya, menentang larangan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Allah menghukum mereka. Kunu kiradatan khasiin. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Ya. Dan kami jadikan mereka itu ya, kera-kera sebagai hukuman bagi mereka dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa ambil ibrah bahwa inilah nasib orang-orang yang suka membangkang terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Qul hal unabbiukum bisyarrim makanan. Ya. Maukah aku khabarkan kepada kalian tentang tempat yang paling buruk? Bisyarrin ya. min dzalika masubatan 'inda Allah. Mal'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qirata wal khanazir ulaika syarrum ya Makanan. Ya. wa adallu an sawa'is sabil ya. bahwa mereka ini orang-orang Yahud ya, ketika membangkang terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala maka kata Allah kul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'inda Allah maukah aku kabarkan kepada kalian tentang balasan ataupun tentang hukuman yang lebih buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu orang-orang yang Allah laknat dia. Allah murka kepada mereka. Demikian pula Allah jadikan mereka kera-kera dan babi-babi. Ya. Dan itu merupakan ya, hukuman yang mengerikan ya. yang dahulunya mereka adalah manusia normal laki-laki dan perempuan namun ketika mereka membangkang Allah rubah tubuh-tubuh mereka menjadi kera-kera dan babi-babi ya. lalu apakah ya, kera-kera dan babi-babi yang sekarang ini itu merupakan keturunan Yahud ya, yang Allah rubah dahulu dari manusia menjadi kera dan babi? Mungkin timbul pertanyaan, ya kan? Ya. Pantas saja ada teori yang mengatakan bahwa kera itu adalah berasal dari manusia. Ya. Para ulama menjelaskan bahwa ya, orang-orang ya, Yahud yang Allah rubah menjadi kera-kera dan babi-babi dahulu itu mereka telah punah, ya. telah habis masanya dan telah putus, tidak turun temurun gitu tidak berkembang biak. Sehingga kera dan babi yang sekarang ada itu bukan turunan Yahud Ya. Namun kalau kita perhatikan, ya, memang pantas ya. Allah hukum mereka orang-orang Yahud Ya Allah rubah menjadi kera dan babi karena sifat yang buruk yang dimiliki oleh dua hewan ini ya meskipun kita mengatakan bahwa kera dan babi yang ada sekarang bukan turunan Yahudi hewan asli hewan ya nah sehingga ini hukuman yang Allah berikan kepada mereka orang-orang Yahudi ini sifat yang pertama bahwa permusuhan mereka orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin, kaum mukminin itu sangatlah besar walan tardha 'ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bahwa mereka orang Yahudi demikian pula Nasara tidak akan ridha kepada engkau wahai Nabi. Demikian pula kepada kaum muslimin sampai kalian mengikuti agama mereka. Itu tujuan akhirnya memurtadkan kaum muslimin keluar dari akidah mereka meskipun KTP-nya muslim. Ya. Namun cara berfikirnya, demikian pula akhlaknya, cara ibadahnya itu mirip ya, dengan Yahud. Maka ini mengerikan. Kemudian sifat yang kedua bahwa mereka orang-orang Yahud kadzabul anbiya wa qataluhum orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang mendustakan para nabi dan rasul dan membunuh mereka. Jadi yang pertama yang kita sebutkan tadi ya, ada dua kelompok yang sangat besar permusuhannya terhadap kaum mukminin yaitu orang-orang Yahudi demikian pula kaum musyrikin. Yang kedua ini bahwa di antara ciri orang-orang Yahudi bahwa mereka adalah orang-orang yang suka mendustakan para nabi dan rasul sekaligus apa yang mereka bawa tentunya. Dan lebih dari itu mereka berani untuk membunuh para nabi dan rasul. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Ya. Maka setiap kali datang kepada kalian wahai Bani Israel seorang rasul. Maka ketika rasul tersebut membawa tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, maka kata Allah, Istagbartum. Kalian pun sombong, congkak, angkuh. Maka di antara kalian ada yang mendustakan mereka. Dan di antara kalian ada pula yang membunuhnya. Jadi di sini di antara Yahudi ada dua kelompok menyikapi para nabi dan rasul dan dua kelompok ini kelompok yang kufur. Ya. Di antara mereka ada yang mendustakan, namun tidak sampai kepada tingkat pembunuhan, menolak, menentang, membantah, membangkang, tidak mau mengikuti apa yang diboleh para rasul. Dan di antara mereka ada yang lebih dari itu, berani membunuh para nabi dan rasul. Ya. Dan ini terjadi. Apa yang telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di antara Bani Israel ada yang mendustakan. Bahkan ini mayoritasnya. Semuanya. Ya. Yang kufur, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan di antara mereka ada yang lebih dari itu. Membunuh sebagian para nabi dan rasul. Ya Bahkan ketika Nabi Isa lahir ya, dan dikhabarkan bahwa beliau adalah seorang nabi dan rasul, maka orang-orang Yahud menjulukinya sebagai waladuz zina, anak zina. Ya, sebagai anak zina, celaan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nah, sehingga mereka pun sepakat orang Yahudi untuk membunuhnya. Untuk membunuh siapa? Membunuh Isa alaihissalam Al-Masih. Ya. Bahkan mereka mengatakan wa qauluhum inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ya. Bahwa mereka orang-orang Yahudi mengatakan kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Padahal kata Allah wama ma wama salabu walakin syubbiha lahum. Sesungguhnya mereka tidak membunuh Isa alaihissalam, bahkan tidak menyalipnya Namun ada seseorang yang diserupakan dengan Isa alaihissalam. Ya. Wa innal ladzina ikhtalafu ya fihi lafi syakim min bahwa orang-orang yang mereka berselisih tentang Isa alaihissalam apakah sudah meninggal atau tidak sesungguhnya mereka dalam keraguan goncang mereka ya tidak tenang tidak yakin ya nah bahkan mereka sekedar menduga-duga ya. sekedar menduga-duga jangan-jangan yang dibunuh bukan Isa namun kok mirip itu Isa. Kontra, ya. Pro dan kontra. Ya. Kata Allah, "Wa ma qataluhu yakinan. Bahkan mereka ketika membunuh Isa alaihissalam ya, dalam kondisi tidak yakin, ya. Dan memang betul Isa alaihissalam belum meninggal. Barrafahu Allah ilai wa kana Allahu azizan hakima. Bahkan Nabi Isa itu diangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala dan nanti pada hari kiamat akan turun sebagai tanda di antara tanda-tanda besar hari kiamat. Ya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini ya, persangkaan orang-orang Yahudi telah berhasil membunuh Isa alaihissalam, bahkan yang sebenarnya belum meninggal. Ya, berani membunuh nabi-nabi mereka, rasul-rasul mereka. Ya. Demikian pula ya, kondisi kita. Ya di zaman ini. Terkadang ada di sebagian daerah ya, tidak mau menerima dakwah Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak mau menerima dakwah tauhid dan sunnah ya, dengan berbagai macam alasan menyisih adat dan kebiasaan masyarakat ya, dan ini adalah dakwah yang memecah belah umat dan seterusnya Ya, bahkan sebagian mereka ada yang berani ya, untuk mengganggu bahkan melukai ya. orang-orang yang istiqomah di atas dakwah Rasulullah alaihi salatu wassalam di atas manhaj Rasulullah dan para sahabatnya dan ini merupakan ciri dan sifatnya orang-orang Yahudi mereka tidak hanya mendustakan namun juga ya, melukai menyakiti alul haq orang-orang yang berjalan di atas al-haq kemudian sifat yang berikutnya adalah bahwa orang-orang Yahud mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat kekurangan sifat naqs ya, aib yang tidak sepantasnya untuk dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka orang-orang Yahudi menisbahkan sebagian sifat yang itu tercela, bahkan mereka sendiri tidak mau menyandangnya. Ya, namun dengan kejinya mereka menisbahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka mensifati Allah dengan sifatul faqr. Allah itu miskin. Ya, Allah itu miskin. Qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Kata mereka orang-orang Yahud, sesungguhnya Allah itu fakir, Allah Allah itu miskin dan kami adalah orang-orang yang kaya. Ya. Kami adalah orang-orang yang kaya. Demikian pula mereka mensifati Allah dengan bakhil, kikir. Luar biasa. Ya. Kalau seorang dinisbahkan ya, kepadanya sifat bakhil, ya, di hadapannya sangat marah. Ya, ini orang Yahud menisbahkan sifat al-bukhl, bakhil kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat tidak beradab. Ya, sehingga wajar kalau Allah rubah jasad-jasad mereka dengan ya, hewan-hewan yang sangat hina, kera-kera dan bayi babi. Ya. Kata mereka, waqalatul yahudiyadullahi maglulah. Ya. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan bahwa tangan Allah itu terbelenggu. Maksudnya mahbusah. Ya, minan nafakah. Tercegah untuk memberikan nafkah, memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Kenapa? kami dilarang ya, memancing ikan di hari Sabtu. Menghalangi rezeki kami. Berarti kan Allah bakhil. Ya, coba ya, Allah ya, dihukumi. Ya. Allah diiktiraf, Allah dikritik. Dan ini kekufuran, mengkritik Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati. Seorang terkadang ya, tanpa sadar terucap dalam lisannya ya, ucapan-ucapan yang seakan-akan mengkritik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Seperti misalkan ya, Allah takdirkan dia seorang yang kurang hartanya, ya. Maka dia pun ya, berbicara ya, dalam hatinya, ya. Allah nggak adil, ya. Saya ini orang yang rajin ke masjid, senantiasa menjaga sholat, Ya, bukan hanya sholat, saya pun rajin ta'lim. Tapi kenapa? Rezeki saya kok cuma sedikit. Ya. Justru orang yang bermaksiat, ya, jangankan taklim, sholat saja terkadang seringnya ditinggalkan. Justru rezekinya banyak. Ya. Usahanya maju. Ataupun pangkatnya tambah naik. Allah nggak adil. Ini kritikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati meskipun tidak diucapkan hanya pembicaraan hati maka ini hendaklah seorang taubat ya dari sifat-sifat seperti ini ini sifatnya Yahud suka mengkritik Allah Subhanahu wa taala ya, ketetapan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala dia berusaha untuk mengkritiknya tidak puas dengan takdir Allah jalla wa ala berhati-hati Ma'asyar muslimin rahimakumullah Sehingga ketika mereka bangsa Yahud mensifati Allah dengan ya, al-bukhul, kekikiran, Allah bantah. Ya. Allah bantah. Ghullat aidihim walu'nu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Bahkan tangan-tangan mereka lah yang terbelenggu. Ya. Dan mereka dilaknat dengan apa yang telah mereka ucapkan. Ini ucapkan oleh bangsa Yahud. Bahkan kedua tangan Allah terbentang dan Allah memberikan infak, memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Justru kenyataannya terbalik dan itu yang sebenarnya. Justru yang bakhil, yang kikir adalah bangsa Yahud dan itu masyur dari zaman dahulu sampai hari ini. Ya, bahwa orang-orang Yahud mereka dikenal sebagai orang-orang kikir. Ya. Ibnu Katsir menyebutkan hal itu bahwa justru keadaannya berbalik. Yang kikir adalah bangsa Yahud. Bangsa Yahud. Adapun Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil alamin. Allah ghani, Allah Maha Kaya. Sehingga Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kapan saja. Demikian pula orang-orang Yahud mereka juga mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan ta'ab keletihan, kelelahan. Ya. Dan ini celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi ya. dalam tempo waktu enam hari, kata Yahud, Allah istirahat pada hari yang ketujuh, yaitu hari Sabtu. Ya. Subhanallah. Ya. Sangat berani sekali. Ya, mensifati Allah dengan kelelahan. Sehingga Allah bantah. Wa ma khalaqna samawati ya. wal arda fi sitati ayyam wa ma massana min luhub Wa laqad khalaqna samawati wal arda fi sitati ayyam wa ma massana min luhub Dan sungguh kami kata Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam tempo waktu enam hari. Dan kami tidak mengalami keletihan dan kelelahan. Allah yang menyatakan bantahan terhadap orang-orang Yahudi. Ya. Nah, ini sifat yang keberapa? Ketiga, ya. Kemudian sifat yang berikutnya. Mereka ya, berani berdusta atas nama Allah dan atas nama makhluk pendusta ya. mereka mengatakan ya, qalatil yahud Uzair bin Allah ya. orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah ibnu Allah, anak Allah ya. ini dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah ya, beranak dan tidak pula diperanakan. Ya. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kaum muslimin ya, ketika berbicara terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka jangan mengada-ngada. Ya, sehingga kalaupun ditanya tentang sesuatu, dia tidak mengetahui tentang ilmunya, maka katakan wallahu alam. Hendaklah dia mengucapkan hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian sifat yang berikutnya bahwa orang Yahud mereka adalah orang-orang yang ujub. Ya, membanggakan diri, ya. sombong dan suka memuji dirinya sendiri. Ya. Suka memuji dirinya sendiri, memberikan tazkiyah ya, terhadap mereka sendiri. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه Orang-orang Yahudi demikian pula Nasara mereka mengatakan kami adalah anak-anak Allah dan kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, sangat berani sekali, lancang, ya. Memuji dirinya sendiri. Maka kaum muslimin hendaknya menghindari yang seperti ini. La tuzaku anfusakum. Ya. Janganlah kalian berikan rekomendasi memuji diri diri kalian sendiri. Sungguhnya Allah maha mengetahui siapa di antara hamba yang paling bertakwa kepadanya. Kemudian, sifat yang berikutnya adalah al-hasad. Suka hasad dan masyhur dari kalangan Yahud. Mereka adalah orang-orang yang paling hasad terlebih kepada kaum muslimin, kaum mukminin. Ya. Hasad maknanya adalah seseorang menginginkan untuk mendapatkan kenikmatan seperti yang didapatkan oleh saudaranya dan menginginkan pula agar nikmat tersebut hilang dari saudaranya. Apa itu hasad? Hasad adalah seseorang menginginkan untuk mendapatkan kenikmatan, keutamaan yang dimiliki oleh saudaranya dan juga menginginkan agar nikmat itu hilang dari saudaranya. Itu hasad. Ya. dan ini sangat tercela sekali sangat buruk ya. sehingga bukan termasuk sifat kaum muslimin kaum mukminin ya, hasad terhadap saudaranya dalam semua hal dalam semua hal ya baik itu dari sisi harta kedudukan kekuasaan demikian pula dalam masalah ilmu ya Adapun dalam masalah ilmu selama tidak ada niat untuk ilmu itu hilang dari saudaranya, maka itu bukan hasad namanya, tapi ghibtah ya. Demikian pula ketika seorang ingin memiliki harta seperti saudaranya, selama tidak meniatkan, tidak menginginkan harta itu hilang dari saudaranya, namun dia ingin memiliki harta agar supaya bisa berinfak dengan hartanya seperti saudaranya, maka ini bukan hasad namanya, tapi ghibtah. Ya. Ghibtah. Kemudian sifat yang berikutnya adalah aklur riba bahwa orang-orang Yahud suka memakan harta riba dan secara umum harta yang haram. Ya. Dan ini masyur. Ya. Sehingga kita banyak menjumpai di zaman kita ini banyak model-model cara jual beli transaksi yang mengikuti cara-cara Yahudi. Ya. Hampir-hampir di zaman kita ini tidak lepas dari yang namanya riba. Ya. Allah musta'an. Kemudian sifat yang berikutnya yang berapa? Delapan. Ya. Yang kedelapan bahwa sifat Yahud suka membatalkan perjanjian dengan Allah terlebih dengan makhluk dengan sesama manusia dengan Allah mereka suka membatalkan perjanjian ketika Allah telah menetapkan satu perintah menetapkan satu larangan mereka langgar dan mereka berani ya. sehingga ketika ya, sampai pun Allah Subhanahu wa taala merubah sebagian bangsa Yahud menjadi kera-kera dan babi-babi, sebagian mereka pun tidak mengambil ibroh, tidak mengambil pelajaran dari itu. Tetap membangkang juga. Ya. Keras kepalanya Yahud. Ini perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala terlebih dengan sesama manusia. Oleh karena itu kita menyaksikan bangsa Yahud yang sekarang ada ya yang bercokol ya, tinggal di daerah kaum muslimin dahulunya ya, ketika mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin berapa puluh kali berapa ratus kali membatalkan perjanjian dengan berbagai alasan ya nah di Palestina ya dan di tempat-tempat yang lainnya Ya. Ini karena kebiasaan mereka Yahudi telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu adalah orang-orang yang suka membatalkan perjanjian. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Ya. Dan disebabkan karena mereka itu bangsa Yahud ya, suka membatalkan perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah laknat mereka dan Allah jadikan hati-hati mereka itu keras. Ya, terlebih dengan sama manusia. Ya mungkin beberapa saat, beberapa hari, beberapa pekan, bulan. Setelah itu, eh, ketika mereka kuat, ya, kekuatannya kembali menghancurkan dan mendolimi kaum muslimin. Allahul mustahil. Kemudian sifat yang berikutnya bahwa sifat Yahud adalah mereka orang-orang yang paling semangat ya dalam urusan dunia dan tidak ada himmah, tidak ada keinginan selain itu. Ya, nggak ingat lagi dengan akhirah. Ya. Ini ciri Yahud. Sehingga mereka menjadi hamba dunia, penyembah materi, madiyin. Sehingga kaum muslimin jangan mengikuti langkah-langkah Yahud. Ya, dan jadikan dunia harta yang kita miliki kedudukan, pangkat, jabatan ya, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Ya, setiap nikmat ya, setiap nikmat yang kita rasakan yang Allah berikan kepada kita yang tidak mampu mendekatkan dirimu wahai muslim kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu baliyah musibah ya bukan nikmat Nasrullah salamah. Kita mohon kepada Allah agar terhindar dari sifat ini. Nah, kemudian sifat yang berikutnya bahwa bangsa Yahud adalah orang-orang yang paling bakhil. Ya, orang-orang ya, yang paling bakhil. Dan ini telah kita singgung di awal pertemuan. Sehingga ini ayol ikhwah Habidakumullah Beberapa sifat Dari sifat-sifat Yahud Dan masih banyak di sana sifat-sifat yang lainnya Namun mudah-mudahan ini mewakili Sehingga Mudah-mudahan kita pun ya, Setelah mempelajari sifat-sifat mereka Jangan Mengikuti jejak mereka Karena hukumannya mengerikan Di dunia demikian pula di akhirah di dunia kita perhatikan bagaimana laknat Allah Subhanahu wa taala terhadap Yahud. Allah murka kepada mereka. Ya, bahkan belumlah mereka mati meninggalkan dunia, Allah rubah mereka menjadi hewan-hewan yang hina. Ya, kera-kera dan babi-babi. Ya, laknatullah al-Yahud wan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasara ketika mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka menjadi masjid.